karena buruk wajib tobat umumnya orang yang nyangka hanya seperti itu Sebenarnya tidak bahkan tobat pun wajib dilakukan dari meninggalkan kebaikan yang diperintahkan Bahkan bertobat dari kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan lebih penting daripada bertobat dari perbuatan buruk yang dilarang. Jadi orang umumnya bertobat dari mabuk, dari judi, dari zina, dari riba, dari semua keburukan. Tapi tidak bertobat dari meninggalkan sholat, meninggalkan seumur Ramadan, meninggalkan zakat, yang wajib kalau sudah memenuhi nisab dan haulnya rata-rata itu tidak ditobati padahal itu juga dosa besar dan bertobat dari meninggalkan kebaikan yang diperintahkan lebih penting daripada bertobat dari mengerjakan keburukan yang dilarang Kebanyakan makhluk meninggalkan banyak perintah Allah kepada mereka Baik ucapan hati atau amalan hati Dibedakannya antara ucapan hati dan amalan hati Kalau amalan hati kita tahu seperti ikhlas Niat, tawakal, mahabba khasyah, Nah, seperti yang sedang kita bahas ini amalan-amalan hati. Kalau ucapan hati Ucapan hati itu tidak dipertegas contohnya oleh para ulama Termasuk oleh Syekhul Islam Termasuk oleh Imam Ibn Qayyim Cuma diterangkan dalam kitab Mukhtasar Ma'aradil Qabul Bahwa ucapan hati itu adalah membenarkan atau mendustakan. Kalau seseorang mendengar membenarkan alias percaya kepada Al-Qur'an, maka kepercayaan atau sikap membenarkan itu termasuk ucapan hati ucapan yang bagus, ucapan hati yang baik. Kalau mendustakan termasuk ucapan hati yang buruk. Jadi ada ucapan hati yang diwajibkan yaitu percaya. Ada amalan hati yang diwajibkan seperti ikhlas, tawakal, khauf, mahabbah dan seterusnya. Nah, kebanyakan orang meninggalkan apa yang Allah perintahkan, baik ucapan hati atau amalan hati, atau ucapan anggota badan atau amalan anggota badan. Ucapan anggota badan maknanya ucapan lisan, ngomong, bicara. Kalau amalan anggota badan ya amalan kadang-kadang manusia tidak tahu bahwa itu itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla makanya tidak dikerjakan kadang-kadang mereka tidak tahu bahwa itu kewajiban karena tidak tahu mereka tidak melakukannya maka wajib bertobat setelah dia tahu atau mengetahui tapi tidak diikuti berilmu tahu ini wajib tapi tidak dilaksanakan sehingga dia menjadi dol dol itu sesat karena tidak berilmu atau magdub magdub itu dibenci kalau tidak tahu terhadap kewajiban lalu kewajiban itu tidak dilaksanakan disebut dol apa dol sesat dolin beramal apa tidak berilmu makanya tidak beramal kalau beramal salah karena tidak berilmu kalau berilmu tapi tidak dilaksanakan mabdub karena penentangan terhadap kebenaran setelah dia mengetahui kebenaran itu jadi apapun bentuk kewajiban yang ditinggalkan Apapun alasannya baik karena kebodohan atau karena hawa nafsu wajib ditobati. Bagaimana cara tobatnya? Wa faman taraka fi'la wajibin fa'alaihi bil qada'in amkan. Siapa yang meninggalkan perbuatan yang wajib maka dia harus mengqada bila memungkinkan. Umpamanya pada zaman dahulu dia tidak pernah saum Ramadan Lalu sekarang tobat dan melakukan saum Ramadan Bagaimana dengan Ramadan-Ramadan lalu Qadha bila memungkinkan Bila dia mampu menghitung jumlah hari yang dia tinggalkan tapi eh, contohnya kodok sholat, kodok saum atau yang lain-lainnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, seperti sholat-sholat yang dahulu dia tinggalkan secara sengaja karena hawa nafsu atau karena kebodohan. Dia sudah nggak tahu lagi berapa ribu kali sholat. Dan kalau dibayar sekarang tidak akan mampu melakukannya. Jadi tidak mungkin untuk bisa diqadha. Baik karena tidak tahu atau dalam bentuk menghalalkan apa apa namanya e, tidak mengetahui apa-apa yang Allah halalkan, tidak mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan, ya. Maka tobat semampunya. Kalau dia tadinya kafir, tobatnya masuk Islam dan keislamannya cukup menghapus seluruh dosa sebelum dia Islam. Walaupun sebelum Islam tidak hanya kafir, dia juga berjudi, dia juga berzina, dia juga mabuk, dia juga mencuri. Semua dosa dilakukan. Semua kewajiban diabaikan, semua yang yang dilarang dilanggar, tunggul dirurut, catang dirumpak lalu dia masuk Islam. Keislamannya cukup menghapus seluruh dosa yang pernah dia lakukan semasa kafir. Itulah tobatnya, ya. Inilah tobat yang pertama yang hukumnya wajib yaitu bertobat karena meninggalkan kewajiban bertobat dari perbuatan yang berupa meninggalkan kewajiban bertobat dari meninggalkan sholat bertobat dari meninggalkan saum Ramadan caranya ya sekarang sholat sekarang saum kalau Ramadan bertobat dari tidak menunaikan zakat padahal sudah terkena kewajiban sekarang keluarkan zakatnya bertobat tobat karena tidak menunaikan haji padahal mampu. Sekarang tobatnya melakukan haji pada musimnya. Begitu dan begitu seterusnya. Jadi bertobat dari perbuatan yang berupa meninggalkan kewajiban, tobat dari hal itu hukumnya wajib. Kedua, فعل العبد للمحظورات بارتكابه المحرمات سواء كان ذلك الذنب بينه وبين الله تعالى كشرب الخمر أو بينه وبين العباد كأخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف أو قتل النفس المحرمة والتوبة من فعل المحظورات واجبة على الفور على جميع المكلفين وتأخيرها ذنب آخر يجب التوبة منه لأنه قد ترك واجبا kedua bertobat dari perbuatan seorang hamba terhadap apa yang dilarang melakukan perbuatan yang diharamkan baik perbuatan yang diharamkan itu merupakan dosa antara dia dengan Allah seperti minum khamar minum khamar merugikan orang lain tidak tidak kecuali kalau lagi mabuk ngamuk ayah itu beda lagi tapi mabuknya sendiri tidaklah berdosa. Mabuk itu efek dari sebuah perbuatan dosa. Perbuatan dosanya apa? Minumnya. Minumnya itu dosa. Setelah minum apa yang terjadi? Mabuk. Nah, dia berdosa melakukan pelanggaran berupa minum minuman keras berefek mabuk. Dosa dia kepada Allah, tidak kepada sesama manusia. Kecuali kalau selama mabuknya dia merugikan orang lain, iya berdosa. Dosa kepada sesama manusia. Jadi dosanya baik antara dia dengan Allah atau antara dia dengan sesama manusia seperti dia pernah mengambil harta orang lain atau merampas kehormatan orang lain dengan cara menggibahinya melakukan namimah melakukan qadha qadha itu menuduh orang atau membunuh harta yang Allah haramkan Pokoknya di apa yang dilarang oleh Allah dilanggar oleh dia. Dosa tidak? Dosa. Besar apa kecil? Besar. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menyatakan dosa besar itu adalah dosa yang salah satunya berupa melanggar larangan Allah. Apa yang Allah larang dalam Al-Quran dilanggar itu dosa besar. Seperti ghibah. Ghibah dilarang dalam Al-Qur'an. Ya, wala yabtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suudzon, kecil apa besar? Besar, karena larangan dalam Al-Qur'an. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Itu ayat dan hadis melarang. Dosa besar. Mencela, menghina orang lain besar kecil besar karena Allah melarang la yaskhar Qawmum min qawmin asa ayyakunu khairan minhum dan seterusnya. Semua yang Allah larang dilanggar. Karena apa? Karena hawa nafsu. Maka itu dosa. Atau menuduh orang lain Atau berbuat namimah ngadu domba Atau membunuh jiwa yang Allah haramkan Itu semuanya dosa Dosanya berupa melanggar larangan Maka dosa seperti ini wajib ditobati sesegera mungkin secepat mungkin saat itu juga mengakhirkan tobat diundur-undur adalah dosa lain yang harus ditobati lagi. Jadi ada dua kalau orang sudah berdosa lalu tidak tobat dia dosa dua kali. Dosa yang pertama adalah melakukan perbuatan yang dilarang. Dosa yang kedua adalah menunda-nunda tobat. Menunda tobatlah dosa lain. Yang wajib ditobati lagi. Karena apa? Karena wajib bagi setiap orang yang berdosa bertobat dengan segera. Kalau tidak segera berarti tidak melakukan kewajiban. Maka itu dosa yang lain. berkata muallif wa tarkul wajibi ma'al qudrati ma'siyatun fama kana min al-mal fa labudda min raddihin amkan aw istihlala aw istihlali minhu fa in ta'azzara li ghaibati ar-rajul aw mautihi fa warithuhu maqamuhu wa illa bi an lam yakun lahu warithun tasaddaqa bihi anhu fa illam yaqdir falyukthir minal hasanat meninggalkan kewajiban padahal mampu melakukan kewajiban itu tapi sengaja ditinggalkan maka itu adalah kemaksiatan seperti tadi setelah berdosa dia wajib tobat dan dia mampu untuk tobat. Tapi ternyata tidak dilakukan, maka itu maksiat. Tidak tobatnya adalah maksiat, ya. Kalau dosanya berkaitan dengan harta orang yang pernah diambil, maka harus dikembalikan bila memungkinkan. Bila tidak memungkinkan bisa diminta minta dihalalkan. umpamanya pernah mengambil uangnya 10 juta. Lalu tobat, kembalikan uangnya 10 juta kalau mampu. Kalau nggak mampu uangnya sudah habis. Dia nggak punya uang apa-apa, minta dihalalkan, minta maaf. Atau karena orang yang pernah diambil hartanya itu nggak ada entah di mana. Pindah iya, tapi nggak tahu di mati belum. Tapi belum tahu, nggak tahu di mana. Maka dia tidak mampu mengembalikannya. Kalau mati maka kembalikan ke ahli warisnya bila ahli warisnya ada. Ahli waris pengganti orang yang mati tersebut ya bila memungkinkan kalau tidak memungkinkan orangnya tidak ada ahli warisnya tidak ada dia bisa membayar mengembalikan uang yang dulu dia curi dari orang itu maka sodakohkan atas nama orang tersebut kalau dia mampu ini uang saya pernah nyolong 10 juta dari si A, dari si fulan. Si fulannya sekarang nggak ada, entah di mana. Ahli warisnya keluarganya juga nggak ada. Nanya ke Mbah Google nggak tahu. Mencari di internet nggak bisa, nggak ketemu. Sudah sudah kahkan. Kalau dia mampu, ada uang 10 juta itu. Tapi kalau tidak mampu fa illam fal yuksir minal hasanat. Perbanyak berbuat kebaikan karena kebaikan bisa menghapus dosa. Itu kalau dosa ke orang itu berupa mengambil hartanya. Wa ma kana minal qadhaf wal ghibah wan namimah فالتوبة من هذا النوع الذي لا ينجبر بمثله بل جزاؤه من غير جنسه بالندم والإقلاع وكثرة الاستغفار والدعاء للمغتاب والمقذوف فلا يحتاج إلى إعلامه ولا استحلاله من ذلك لما في ذلك من إيغار صدره wa idkhalil ghammi alaihi Adapun kalau dosa kesesama manusia itu berupa qadzaf. Apa qadzafnya tadi? Nuduh tanpa bukti. Atau berupa ghibah atau berupa namimah maka dosa dengan jenis ini tidak bisa dibalas atau diminta balasan dengan yang serupa. Datang, saya pernah menggibahi antum, tolong gibahi lagi saya. Gak bisa kan? Saya pernah memfitnah, tolong fitnah lagi saya agar lunas. Bisa begitu? Enggak, enggak bisa ya. Dibalasnya dengan jenis lain. Bagaimana cara tobatnya? Pertama dengan cara menyesal Kedua dengan ikhlak Ikhlak itu artinya berhenti dari perbuatan itu dan memperbanyak istighfar dan mendoakan kebaikan bagi korban yang kita gibahi yang kita tuduh harus dikasih tahu kan nggak ke orangnya jangan tidak perlu di sini disebut fala yahtaju ila i'lamihi wal istihlalihi. Tidak perlu memberitahukan ke orang yang pernah kita gibahi, tidak perlu meminta maaf minta dihalalkan kepada orang yang kita gibahi karena dalam hal itu terkandung risiko berupa apa? Berupa pertama menimbulkan kemarahan pada diri orang itu. Keduanya bisa menimbulkan kesedihan dan disebut wala'allahu yahiju adawatahu fala abada. Mungkin bisa mengobarkan api permusuhan yang tidak bisa dipadamkan selama-lamanya. Tadinya dia nggak tahu kita gibahi, kita fitnah, kita uh, adu domba, kita tuduh nggak tahu. kalau kita datang, maaf ya saya sudah menggibahi kamu, sudah memfitnah kamu. Orang itu setelah tahu jadi apa? Marah, sakit hati, marah, bisa membenci, bisa memusik, lebih dari itu bisa memukul kita dan seterusnya. Maka tidak perlu untuk diberitahukan. Ini pendapat pertama. Wa huwa qaulul aktsarin dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama. Wa dhahaba akharun ila annahu la budda min i'lamihi wa tahallulihi. Sebagian ulama lagi berpendapat harus diberitahukan dan minta dihalalkan. Minta maaf jadi ada ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan jangan diberitahu. Sebagian lagi kasih tahu. Mana yang benar? Wasahih annahu la yahtaju ila ilamihi bal yakfihi al-istighfar wa du'a lahu bi dhahril ghaib wa huwa ikhtiyar Syekh islam Ibn Taimiyah wa Ibn Qayyim wa ghairihima hatta la yu'adhiyahu marratayn wa qad la yughfaru lahu wa la ulima dhalik yang benar tidak perlu untuk memberitahukan. Cukup memintakan ampun, mendoakan kebaikan di belakang orangnya dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan muridnya Al-Imam Ibn Qayyim dan yang lain-lainnya sehingga tidak menyakiti si korban dua kali. Sudah pertama disakiti, digibahi, difitnah, kedua disakiti dengan cara memberitahu tahukan gibahannya itu kepada yang bersangkutan. Jadi kalau ada orang yang menggibahi seseorang, menggibahi si fulan, si fulannya nggak tahu, oleh kita jangan disampaikan. Hai hey fulan, tuh si anu menggibahi antum. Jangan. Seperti apa yang dikemukakan oleh salah seorang sahabat, kalau nggak salah Abu Darda radhiyallahu Ada yang menggibahi dia, dia nggak tahu. Datang orang wahai Abu Darda si fulan menggibahi kamu. Tadinya nggak tahu. Apa kata Abu Darda? Kamu seperti orang ya yang memanah kepadaku tetapi panahnya eh, anak panahnya meleset. Lalu kamu ambil anak panah itu dan kamu tancapkan di dadaku. Seperti itu. Ada orang lain yang memanah kita panahnya meleset nggak kena. Padahal tenyingcet nyincet aja Tidak apa? tidak menghindar sedikit pun tapi nggak kena oleh orang lain diambil ditancapkan ke dada kita beras jadi <laughs> aja kena kayak gitu tuh jadi kalau kita mendengar seorang menggibahi orang lain dan orang yang digibahinya nggak tahu jangan diberitahukan Tadinya dia nggak sakit hati, nggak sedih, nggak bete, nggak nggak nggak ilfil ya. Itu istilah ABG semua. Karena nggak tahu dia digibahi. Setelah diberitahu ada madarat nggak? Ada. Dia sedih. Dia bete. mungkin muncul benci dendam awas ya orang kan gitu akhirnya tadinya nggak ada kebencian nggak ada dendam nggak ada kesedihan nggak ada ilfil tadi tapi setelah kita beritahukan gibahan orang lain kepada dia semua keburukan tadi muncul kita bersalah kita berdosa ya jadi jangan memberitahukannya sehingga tidak menyakiti dua dia dua kali dan kadang dia tidak memaafkan dan tidak mengampuni orang yang menggibahnya ya wa qad yuhsalu bi syarun syarrun kadang-kadang kalau diberitahukan malah menimbulkan keburukan yang sangat besar jadi tobatnya yang pertama adalah menyesal kedua adalah berhenti ketiga banyak mendoakan ampunan dan kebaikan bagi korban yang kita gibahi summa 'alal 'abdi ta'ibi al-iktsar min hasanat la'alla Allah yudhibu biha sayyi'atihi Kemudian orang ini juga harus memperbanyak berbuat kebaikan Amalkan amalan-amalan yang sunnah di samping yang fardu. Banyak-banyak infak dan sedekah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak saum sunnah. Banyak melakukan kebaikan yang semoga dengan kebaikan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahannya sebagaimana firman Allah dalam surah Hud 114, "Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Rasul sallallahu juga bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu an dalam salah satu hadis yang agak panjang, salah satu di antara isi hadis ini adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha ikuti keburukan dengan kebaikan maka kebaikan itu akan menghapus dosa dari keburukan tadi jadi kalau tobat dari gibah ada empat poin Pertama menyesal Kedua berhenti ketika banyak mendoakan beristighfar mendoakan kebaikan bagi korban yang kita gibahi yang kita fitnah yang kita tuduh dan yang keempat dia harus memperbanyak ibadah amal soleh kebaikan untuk menghapus sebanyak mungkin dari dosa-dosanya perlu diberitahu nggak ke korban gibahannya jangan karena memberitahukannya bisa menimbulkan mabarat yang besar. Ada keempat yang tidak dicantumkan di sini tapi terbahas dalam kitab-kitab lainnya. Apakah itu ini yang berat loh? Meralat di bahan kita kepada atau di hadapan orang-orang yang kemarin kita menggibahi orang itu di hadapan mereka. Kemarin ada 10 orang yang dengar ocehan kita. Di hadapan 10 orang itu kita ngomong si fulan tuh ih nyebelinnya luar biasa tuh. Kayaknya dia orang yang paling nyebelin sejagat raya. Lalu diungkit keburukannya di hadapan 10 orang. Besoknya kita tobat, kita nyesal. Panggil lagi itu sepuluh orang tadi. Yuk kita makan bareng. Saya yang traktir ya. Sekenyangnya maksimal sepuluh ribu. Nah, setelah ngumpul sambil makan kita ralat Kemarin saya ngomong si fulan tuh jelek begini-begini. Afwan saya salah, saya keliru. Saya kemarin tuh khilaf keusap setan gitu. Si fulan tidak seburuk yang saya omongkan dia orangnya baik. Dikembalikan tuh nama baiknya. Diralat gibahannya. Dengan cara itu hak dia yang berupa kehormatan yang pernah kita hinakan, yang pernah kita rendahkan dikembalikan lagi. Nah, bayangkan apabila yang paling susah kita menggibahinya di hadapan banyak orang, terus orangnya sudah pada kemana nggak tahu, susah ya. Atau kita menulis di internet, di media sosial secara terbuka. Orang-orang semua tahu. Tidak sekedar tahu, banyak yang nge-share lagi. Kita sudah meralat di web kita di status kita sudah dihapus dan diralat. Bagaimana dengan orang-orang yang nge-share gibahan kita kemarin dan tidak mengetahui ralat kita? Wah, tidak bisa menghapus keburukan dari perbuatan gibah kita. Hati-hati kalau nulis status terutama tentang keburukan dan kejelekan orang ya. Itulah tobat yang kedua yaitu tobat dari melanggar larangan dan hukum tobat dari hal ini adalah wajib dilakukan dengan segera. Menunda tobat adalah dosa lain yang harus ditobati lagi. Ketiga, nah yang ketiga ini tobat yang hukumnya sunnah. Kalau dua poin tadi tobat yang hukumnya wajib Tobat dari meninggalkan perintah Dan tobat dari melanggar larangan dua-duanya wajib Nah sekarang ini tobat yang hukumnya sunnah Ternyata ada tobat yang tidak wajib alias sunnah Apakah tobat yang hukumnya sunnah Fi'lul makruhat Ghairul muharramat Wa tarkul mustahabbat Fattaubatu min tarkil mustahabbat Wa fi'lil makruhat Mustahabbah Wa laysat wajibatan Ketiga, tobat dari melakukan perkara yang makruh dan tidak haram. Makruh itu kalau dilakukan tidak tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. berpahala. Jadi kalau melakukan yang makruh nggak dosa. Yang tidak diharamkan, ya. Tobat dari hal itu sunnah. Juga tobat dari meninggalkan yang sunnah. Sunnah itu apa? Kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Tapi tidak untung. Meluputkan keuntungan yang besar. Rugi apa? Enggak rugi. Maka bertobat dari meninggalkan yang sunnah atau bertobat dari melaksanakan yang makruh hukumnya adalah sunnah meninggalkan sholat rawatib tidak dosa meninggalkan sholat tahajud sholat syukrul wudhu sholat Eh, fi, uh, apa tahiyatul masjid bagi sebagian orang yang mensunnahkannya dan seterusnya. Lalu tobat dari hal itu. Tobatnya sunnah dan berpahala. Sejak itu, sejak dia tobat, dia tidak pernah meninggalkan amalan sunnah lagi. Adapun me melakukan yang makruh apa contohnya? makan petai jengkol ketika akan sholat ke masjid hukum asal makan petai jengkol mubah halal tidak makruh tapi kalau pas mau sholat makan dulu sehingga menimbulkan polusi nah ya makro. Akhirnya setiap akan sholat tobat nggak akan makan pete atau jengkol. Dijadwal makan pete atau jengkol hanya pada subuh. Karena dari subuh ke sholat berikutnya masih panjang, ke keburu hilang, meren. <laughs> Belum hilang kayaknya ya. Seharian tuh. Sikat gigi apa hilang baunya? Enggak kayaknya sebab bukan karena kondisi di mulut, di mulutnya sudah bersih, sudah disikat tapi di di perut hasil pencernaan pengolahan terhadap dan jengkol itu menimbulkan aroma kemana-mana ke atas ya ke bawah juga iya ya ke bawah juga aromanya lain ada ekstraknya gitu oleh karena itulah kalau dilakukan sebelum sholat makruh tobat sekarang. Kecuali kalau baunya bisa dihilangkan dengan cara tertentu. Siapa di sini yang tahu caranya kasih tahu saya. <laughs> Dan banyak apa namanya entah mitos entah benar ya ada yang minum kecap dua sendok gitu ya, ada yang beras, ada yang minum pil B 12 sampai kompleks tambah gembul artinya ah macam-macam tapi apa betul atau tidak wallahu alam tapi kalau ada cara yang jitu tolong kasih tahu jadi tobat dari hal itu tidak wajib tapi hukumnya adalah sunnah Mu'alif di sini memberi contoh mithal ayyakuna al-'abdu yusalli salatan mujzi'atan ghaira kamilah fatablughuhu salatun nabi sallallahu alaihi mustahabbah fayusalli ka salatihi wa yandamu 'ala ma kana yaf'aluhu min as-salatin naqisah Contoh, seseorang hamba melakukan sholat ala kadarnya yang tidak sempurna. Mungkin tata cara angkat tangannya, tata cara sedekatnya, tata cara ruku sujudnya salah. Karena kejailan, kebodohan. Setelah itu sampai kepadanya keterangan penjelasan ilmu tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disunnahkan. Oh ternyata sholat saya selama ini salah. Eh. Lalu dia merubah sholatnya sesuai dengan apa yang dicontohkan dan menyesal terhadap kekeliruan sholatnya di masa yang lalu. Tobatlah dia dari sholat yang ala kadarnya tadi. Ini contohnya. Nah inilah tiga jenis tobat Dua jenis hukumnya apa? Wajib Satu jenis hukumnya sunnah Yang hukumnya wajib adalah tobat Dari perbuatan meninggalkan yang wajib yang kedua tobat dari melaksanakan yang haram Itu dua-duanya hukum tobatnya wajib dan tobatnya harus segera Menunda tobat adalah dosa lain yang harus ditobati lagi Yang ketiga hukumnya sunnah yaitu tobat dari meninggalkan yang sunnah atau melakukan yang makruh. Nah, dari tiga jenis tobat ini lahir tiga jenis manusia. Nanti kita bisa mengklasifikasi diri masuk golongan manusia yang manakah di antara tiga golongan ini. Berkata muallif فمن اقتصر على التوبة الواجبة من ترك مأمور أو فعل محظور كان من الأبرار المقتصدين ومن تاب توبتين الواجبة والمستحبة كان من السابقين المقربين ومن لم يأت بالتوبة الواجبة كان من الظالمين Immal fasiqin wa immal kafirin. Siapa orang yang mencukupkan diri untuk melakukan tobat yang wajib saja Baik tobat dari meninggalkan perintah atau tobat dari melaksanakan yang dilarang hanya melakukan tobat yang wajib saja dia termasuk al abror al-muqtasidin al abror itu orang-orang baik al-muqtasidin itu orang-orang yang simpel, orang-orang yang sederhana ini golongan pertama Al-abrar al-muqtasidin Dia ahli surga, dia ashabul yamin Dia hanya melakukan taubat yang wajib Tapi taubat yang sunnahnya enggak dilakukan Dia hanya melakukan yang wajib Yang sunnahnya masih tetap ditinggalkan Dia hanya menjauhi yang haram Yang makruhnya masih dikerjai Dikiranya itu di apa? Ya dijalankan terus gitu ya. Dosa tidak? Tidak, tidak dosa. Tadi sudah disebutkan ya dia hanya melakukan yang wajib Yang sunnahnya ditinggalkan Dan itu tidak dosa Dia hanya menjauhi yang haram Yang makruh masih dilakukan Dan itu tidak dosa Dia al abror al-muqtasidin Al-muqtasidin Golongan kedua orang yang tobat dari dengan kedua jenis tobat ya tobat yang wajib ya tobat yang sunnah. Orang ini masuk as-sabiqun al-muqarrabun. As-sabiqun teh juara, tukang balap. Sok nyiapan batur dalam kebaikan. Sakniapan batur itu maknanya apa? Selalu mendahului orang lain dalam hal kebaikan. Itu as-sabiqun al-muqarrabun. Orang yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga Allah Azza wa Jalla kita ke dalam golongan ini. Amin. Ketiga, wa man lam ya'ti bitaubah wajibah kana minadh dhalimin. Ketiga, orang yang tidak melakukan tobat yang wajib, apalagi yang sunnah, yang wajib aja enggak ya. Orang ini termasuk orang yang dolimin, mungkin fasik, mungkin kafir. Ikhwan, tolong merapat. Masih ada space kosong di depan agar tidak menghalangi pintu agar orang yang baru datang dapat tempat ya. Tolong merapat. Inilah tiga golongan manusia. Manusia yang pertama al-abrar al muqtasidin yaitu yang melakukan yang wajib saja yang sunnah ditinggalkan. Dia hanya tobat dari tobat yang wajib saja tapi tobat yang sunnah tidak dia lakukan. Orang ini al-abrar al al-muqtasidin. Yang kedua ini yang terbaik, as-sabir al-muqarrab. As-sabiquna muqarrabun. Orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang didekatkan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Dia mah fardu kalaku sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Yang makruh dijauhi apalagi yang haram dihindarkan sejauh-jauhnya. Ini yang terbaik. Ini as-sabiquna muqarrabun, ya. Dan yang ketiga yang semoga Allah menjauhkan kita dari golongan ini Orang yang dolim Orang yang tunggu Dirurut catan Dirumpak Serba dilabrak Yang wajib ditinggalkan Yang sunnah Eh yang haram dilakukan Yang wajib ditinggalkan Apalagi yang sunnah Yang haram dilakukan. Ini dolim. Mungkin fasik, mungkin kafir. Ini diambil dari salah satu ayat yang terdapat dalam Fatir 2 ayat ayat 32 surah Fatir 32. Thumma awrathna al-kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi muqtasidun wa minhum bil khairati bi Kata Allah Azza wa Jalla, "Tsumma awrathna al-kitab alladziina astafaina min ibadina." Ini awal ayatnya demikian, tidak dicantumkan di dalam kitab ini ya. Tsumma awrathna al-kitab. Kemudian kami wariskan al-kitab. Maksud al-kitab bisa Al-Qur'an. Kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina. Kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami umat Islam umat Islam ini umat pilihan berdasarkan ayat ini summa awrathna kitab alladziina istafaina min kita ini umat pilihan diberi Alkitab, diberi Al-Quran. Lalu Allah menyatakan, فَمِنْهُمْ مُظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Di antara umat Islam yang menerima kitab Al-Quran, ada yang zalimun linafsih, zalim kepada diri sendiri ini yang tunggul dirurut cakang dirumpak teh tadi minimal saya sudah mengatakan itu tiga kali dalam satu kajian ini saja dan sudah berkali-kali di kajian yang lalu dan akan berkali-kali lagi di kajian yang akan datang lamun teh apal teh maka cida <laughs> agak susah tunggul dirurut catang <laughs> dirumpak catat <laughs> itu yang zalim kepada diri sendiri wa minhum muqtasid di antara mereka ada yang muqtasid basajan kata orang Sultan sederhana simple yang hanya mencukupkan diri dengan yang wajib dan meninggalkan hanya yang haram. Yang sunnah bagaimana? Ditinggalkan. Yang makruh bagaimana? Dilaksanakan. Meninggalkan yang sunnah dosa tidak dosa. Meninggal melakukan yang makruh dosa tidak tidak dosa. Maka karena tidak ada dosa dia selamat. Dia ini akan masuk ke dalam surga dan dia termasuk ashabul yamin. Wa kuntum azwajan thalatha. Kalian nanti di akhirat akan terbagi menjadi tiga golongan. Fa ashabul yamin, ma ashabul yamin, wa ashabus shimal, ma ashabus shimal. Wasabiqunas sabiqun ula ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Yang pertama ashabul yamin. Golongan kanan itu muktasid. Yang kedua washabus Shiman Itu yang zalimun li nafsi golongan kiri. يبتدئ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر maudunah ya dan seterusnya itu ahli surga dengan tingkatan yang tinggi itu untuk as-sabiquna al-muqarrabun semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan ini setelah beres menjelaskan tentang as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun terus wa ashabul yamin ma ashabul yamin في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة سورة الواقعة Setelah beres ashabul yamin untuk muqtasid terus wa ashabus syimal. Ma ashabus shima fi samumi wa hamim sampai akhir dari penjelasan tentang golongan kiri itu zalimun li nafsi waliyadzubillah. Nah, jadi Tiga golongan manusia ini berbicara tentang umat Islam yang menerima Alkitab. Adapun golongan terbaik as-sabiqun al-muqarrabun itu yang melakukan tobat dengan dua jenis tobat, tobat yang wajib dan tobat yang sunnah yang fardu kalaku sunnah kalampah. Yang keduanya adalah yang muktasid yang hanya melakukan yang fardu meninggalkan yang sunnah dan meninggalkan yang haram tapi masih melakukan yang makruh itu muktasib itu al-abrar dan yang ketiga yang tunggul dirurut cadang dirumpak itu yang dolimun dinafsi dalam surah Al-Waqiah 88 sampai 94 Allah menjelaskan tentang ketiga golongan ini di akhirat. Allah berfirman, "Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im." Adapun orang yang termasuk golongan muqarrabun Mukarabunda yang mana? Yang fardu kalaku Sunnah kalampah Yang fardu dilakukan Yang sunnah dilaksanakan Yang melakukan tobat yang mana? Dua-duanya yang wajib juga yang sunnah yang mukarrabun Fa'amba inkana mil mukarrabin Farauhun Bagi dia rauh Waraihanun dan raihan wa jannatun na'im dan surga yang penuh kenikmatan rauhun ini di dunia raihanun di alam kubur wa jannatun na'im di surga di akhirat farauhun kebahagiaan ke, ke uh, hidup kehidupan yang baik Allah Azza wa menyatakan man uh, amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia mukmin beriman dan beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik kebahagiaan. Ini farauhun di dunia waruihanun raihanun ini di alam kubur wa jannatun na'im dan surga di akhirat. Ini mukarrabun. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan ya Allah masukkan kami semua ke dalam ke dalam golongan al-muqarrabin. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Not bad lumayan ya tibatan lumayan wa amma in kana min ashabil yamin adapun orang-orang yang termasuk ashabul yamin golongan kanan yaitu al-muqtasid tadi al-abrar fasalamun laka min ashabil yamin keselamatan sekalian wahai ashabul yamin lumayan ini selamat ketiga wa amma in kana minal mukadzibin dhallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim waliyadzubillah adapun orang yang termasuk golongan pendusta dan sesat itu zalimun li nafsi fanuzulum min hamim nuzulnya itu dari hamim nuzul itu hidangan Nuzul itu sajian subuhan Kalau kita kedatangan tamu, kita nyuguh apa saja yang ada. Semakin cepat semakin baik. Kata orang Sunda mah ge sor geksor tulis geksor itu begitu gek gek itu apa duduk sor sor itu di, disajikan makanan suguhan terbaik dari yang kita miliki geksor jadi pribumi harus geksor jangan nunggu diminta ini sudah sejak kita ngobrol haus oh ya sebentar jangan ditunggu begitu sing ya sing itu lawannya <laughs> bukan yang sing yang itu bahasa Jawa ya dengan sing bahasa Sunda sing jadilah dia harus harus ini Al-Quran surah Al-Waqi'ah 88 sampai 9 Inilah Tiga jenis tobat Dua diantaranya wajib Satu diantaranya sunnah Dari tiga jenis tobat lahir tiga golongan manusia yang pertama yang terbaik al-muqarrabun yaitu yang tobat dari seluruh jenis tobat ya baik tobat yang wajib ataupun yang sunnah yang kedua muktasid dia hanya tobat dari yang buat tobat yang wajib saja yang ketiga zalimun li nafsi tidak tobat sama sekali dari semua jenis dosa ada satu ungkapan yang bagus benar mengandung pemahaman yang benar tapi sering disalahfahami orang. Ungkapan itu adalah hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Nah ini kalau diterjemahkan saja tanpa dijelaskan bisa bingung. Orang nggak paham. Hasanatul abrar sayyatul muqarrabin maknanya adalah kebaikan al-abrar adalah kesalahan muqarrabin. Al-abrar itu yang al-muqtasid tadi. Kalau muslimin ada tiga level. Level terbaik al-muqarrabun, level kedua al-abrar, level terjelek zalimun. Di nafsi, zalimun nafsi kita nggak bicarakan. Hanya dua. Al-abrar dan al-muqarrabun kebaikan-kebaikan al-abrar adalah kesalahan-kesalahan al-muqarrabun. Coba hanya begitu saja. Bisa terfahami maknanya? Bingung nanti orang bisa menafsirkan sendiri-sendiri secara liar. Dikhawatirkan terjerumus ke dalam kesalahan yang fatal, ya. Ketika menjelaskan poin ini berkata muallif la tajuzu taubatu minal hasanah inda ahadi minal muslimin. Tidak boleh bertobat dari kebaikan-kebaikan. Biasanya bertobat dari apa? Dari keburukan, dari kesalahan, dari dosa. Ini bertobat dari kebaikan. Makna asal bertobat kan misal ya bertobat dari kebaikan seolah-olah menyesal telah melakukan kebaikan ya menyesal telah beriman menyesal telah beramal soleh lalu bertobat dari kebaikan dan dari amal soleh kalau bertobat dari kebaikan berarti kembali kepada keburukan bertobat dari iman berarti kembali kepada kekufuran bertobat dari perintah Allah yang wajib artinya meninggalkan perintah yang wajib dan itu berbahaya kan ya kembali dari iman kembali kepada kekufuran Kembali dari amal soleh kepada kemaksiatan Itu adalah kekafiran, kejahilan, dan kesesatan Nah tapi ada tapinya Bertobat dari kebaikan adalah bagus nah bertobat dari amal soleh adalah baik. Gimana penjelasannya? Nah, ada beberapa bentuk, setidaknya ada tiga bentuk bertobat dari kebaikan yang dianggap bagus. Pertama ayatuba wa yastaghfira min taqsirihi fiha. Bertobat dan beristighfar dari kekurangan-kekurangan ketika melakukan amal soleh. Jadi bukan bertobat dari amal solehnya, tapi bertobat dari apa? Kekurangan ketika melakukan amal soleh. Ketika melakukan amal soleh ada nggak kekurangan yang kita lakukan? Ya banyak ketika sholat umpamanya. Sholat amal sholat apa salah? Soleh. Ada nggak kekurangan? Banyak. Mungkin dari aspek niat. Mungkin dari aspek kekhusuan itu no, yang kedua ini kekhusuan yang susah ya. Mungkin dari aspek mutabah Apa mutabah teh? Nyontok Nabi atau tidak? Mungkin dari aspek waktu ditunda-tunda, diundur-undur. Mungkin dari aspek kaifiat tidak dilakukan berjamaah tapi sendirian. Kalau berjamaah masbuk pas mau salam baru masuk. Kekurangan bukan? Kekurangan. Bertobat dari semua kekurangan ini. Itu makna yang benar yang pertama dari ungkapan bertobat dari kebaikan. Maksudnya bertobat dari kekurangan ketika melakukan kebaikan itu. Kedua, ayatubu ayatuban mimma kana yadhunnuhu hasanat wa lam yakun ka hali ahli bidah. Kedua, bertobat dari perbuatan yang awalnya dianggap baik oleh pelakunya karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Setelah tahu itu salah, itu keliru, dia bertobat. Seperti kealahan siapa? Ahlul bid'ah. Para pelaku kebidahan menganggap kebidahan sebagai kebaikan. Ibadah yang agung. Makanya pas dilarang apa yang terjadi? Ngamuk. Marah. Apalagi ada keuntungan duniawinya tuh. Oleh karena itulah maka dia siap jihad. Membela apa yang dianggap benar karena belum sampai ilmu. Setelah sampai ilmunya dia sadar ini salah, ini keliru lalu dia bertobat atas perbuatan yang tadinya dianggap benar padahal salah padahal keliru. Ini makna yang benar yang kedua dari ungkapan bertobat dari kebaikan maknanya adalah dari perbuatan yang tadinya dianggap baik pada buruk ketiga ini sering teralami oleh kita dan wajib tobat dari hal ini yatubu min ijabihi wa ru'yatihi annahu fa'alaha wa annaha wa annaha husilat biquwwatihi wa yansa fadlallahi wa ihsanahu wa annahu wal mun'im wa hadhihi taubah min fi'lin madmum wa tarkin ma'mur ketiga bertobat dari rasa ujub setelah dia melakukan amal soleh Ketika mengamalkan amal solehnya, umpamanya dia tidak ada kekurangan, sempurna. Terus benar itu tuh amal baik, amal soleh yang bukan amalan kebidahan didalandaskan pada ilmu. Setelah dilakukan ada rasa takjub, ujub. Apalagi setelah takjub ingin orang tahu lalu di-share. Ketika umpamanya berdoa di Ka'bah, tolong foto. <laughs> berdoa Ka'bahnya harus kelihatan di sana. Ekspresinya diseriuskan. Cek, udah, udah. <laughs> Tempel di medsos. Lihat tuh. Ini saya khusus banget. Itu ada air mata saya, nggak cuma nggak kelihatan. <laughs> ujub salah apa benar salah Amal solehnya benar, tapi ada ujubnya, ada riaknya, ada sum'ahnya, ada takaburnya. Dia merasa itu lahir perbuatan itu karena skill pribadi dia, bukan karena taufik dari Allah bukan karena hidayah dia melupakan karunia kebaikan hidayah Allah kepada dirinya sehingga dia bisa mengamalkan amalan tersebut lalu ujub ini kesalahan setelah disadari tobatlah dia dari hal itu bukan tobat dari amal solehnya tapi dari rasa ujub yang menyertainya Inilah tiga makna yang benar dari ungkapan bertobat dari kebaikan. Ini pengantar untuk memahami hasanatul abrar sayyatul mukarrabin. Kita kembali kepada kalimat pokok ini hasanatul abrar sayyatul mukarrabin. Apa artinya tadi? Kebaikan-kebaikan al-abrar adalah kesalahan-kesalahan al-muqarrabun. Ini bukan ucapan Nabi saw bukan hadis. Bukan ucapan sahabat, tabi'in atau tabi'un tabi'in Bukan ucapan generasi as-salafus soleh Tapi ini ucapan al-mutaakhirin Ini diungkapkan oleh Al-Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Dan ini bukan hujah Di dalamnya ada makna yang sahih Tapi ada makna yang berbahaya Bila orang salah memahaminya, bisa menjerumuskan pelakunya dalam ilhad dan kufur. Kalau salah memahami kalimat ini. Ada pemahaman yang benarnya, ada pemahaman yang salahnya, dan pemahaman salahnya super fatal. Adapun pemahaman yang benar dari kalimat ini ada dua bentuk. Pertama, annal amrara yaqtasiruna ala ada'il wajibat wa tarkil muharramat. Wa hadzal iqtisar sayyi'atun fi tariqil muqarrabin. Wa ma'na kaunuhu sayyi'atan annahu yakhruju sahibuhu an maqamil muqarrabin darajatuhum. فالمقربون يتوبون من الاقتصار على الواجبات لا يتوبون من نفس الحسنة التي يعمل مثلها الأبرار بل يتوبون من الاقتصار عليها Pertama Orang-orang abror Abror itu yang muktasid Yang apa? Yang hanya melakukan yang wajib saja Yang sunnah ditinggalkan Orang-orang yang abror banyak melakukan kekurangan ketika menunaikan perkara-perkara wajib atau ketika meninggalkan perkara-perkara haram. Kalau sholat agak ngelamun gitu ya. Ini teralami oleh al-abrar banyak melakukan kekurangan di dalam melakukan yang wajib. Kalau saum Ramadan iya saum tapi di dalam saumnya banyak lalainya. Harusnya diisi oleh tadarus, zikir, ibadah-ibadah yang tapi ini tidur seharian. Melakukan perkara yang membuang-buang waktu sifatnya. Nah, jadi kekurangan-kekurangan tadi dianggap lumrah wajar bagi level al-abror dan dianggap sebagai kebaikan karena dia sedang melakukan ibadah walaupun ibadahnya kurang nah kekurangan itu untuk level mukarrabun dianggap sebagai kesalahan oleh al-abrar dianggap kebaikan, oleh al-muqarrabun dianggap sebagai kesalahan. Kenapa? Dianggap salah wa makna qawnuhu sayyah annahu yakhruju sahibuhu an maqamil muqarrabin fayuhramu darajatum dianggap kesalahan karena pelakunya keluar dari level muqarrabin lalu terhalanglah dia mencapai derajat orang-orang yang istimewa. Dan itu sebuah kerugian. Harusnya saya itu berada di tempat tinggi, tapi karena ini ada kesalahan, saya cuma di level ini. Rugi dia. Karena targetnya tinggi yang dia capai di bawahnya. Padahal level dia itu sudah menguntungkan dibanding level yang di bawah dia gitu ya inilah yang dimaksud dengan bahwa kebaikan al-abror dianggap sebagai kesalahan bagi siapa? Bagi al-muqarrabun. Ini contoh yang realistis. Ada orang-orang awam. Gak pernah hadir ke pengajian. Dia sholat tapi sholatnya belang-belang, belang betong dia tobat. Akhirnya dia rajin sholatnya. Sholatnya yang tanya belang-belang, kadang sholat, kadang tidak, dia lakukan semuanya. Walaupun masih sendiri dan tidak berjamaah di masjid. Kalau zuhur jam 1 di rumahnya gitu. Ya waktunya telat, ya dilakukan sendirian. Untuk level dia itu bagus apa enggak? Bagus dibanding sebelumnya itu disebut hasanat bagi dia. Tapi bagi para tulabul ilm, bagi ikhwan yang sudah ngaji tahunan, itu kesalahan apa kebaikan? Kesalahan. Ini yang dimaksud hasanatul abrul sayyatul muqarrabin. Contoh lain, ada wanita muslimah jahil, awam, nggak pernah hadir ke pengajian. Sholat kadang dilakukan, kadang tidak. Pakaiannya tidak menutup aurat. Dia memakai lekbong, kelek katembong, atau pakai rok mini ada singkatannya tapi saya nggak berani mengemukakan. Atau pakai you can see. You can see me. You can touch me. You can do anything to me for free. There is no any charge. There is no any price. There is no any bill statement for free lalu dia dapat hidayah itu haram Ya berlaku lagi badan-badan gue kenapa usil karena dia tahu ini titipan Allah yang wajib dia jaga amanah dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Akhirnya yang tanya pakai leg bong, you can see, you can touch me dan seterusnya dia tutup pakai jilbab gaul untuk level dia bagus apa enggak bagus hasanat tapi kalau akhwat yang sudah tahunan ngaji di masjid Mekar Indah ini masih ke masjid pakai itu itu bagus apa jelek? Jelek. Tapi kan ada tuh yang kayak gitu. Mungkin itu yang tadi baru Jangan dihardik. awas kalau ada yang ke masjid yang pakai jilbab gaul ketat, datang pakai parfum, pakai menor, jangan dihardik. Ini mau dugem apa mau ngaji? Jangan. Untuk level dia itu hasanat. Sambut dengan tangan untuk ukhti ahlan wa Merhaban, welcome. Welcome wilujeng sumping sugeng Rauh sambut biar dia betah di sana ya biar dia merasa nyaman nyaman dengan lingkungan nyaman dengan sambutan nyaman dengan isi pengajiannya nanti besok datang lagi menornya sudah agak hilang dia menyesuaikan diri nanti datang lagi lama-lama rapi semuanya tertutup karena dia merasakan kenyamanan. Tapi kalau begitu datang di hardik, mau dugem ya ke sini ya. Dia akan jadi masuk masjid, langsung pulang lagi dan menyebar. Itu mesin sarang teroris. Baru jamaahnya kayak gitu, apalagi usahanya ya. Urusannya baik Yang merusak cita usahanya itu jamaahnya yang tadi itu ya sambut karena levelnya berbeda ini yang awam yang baru ingin mengenal kebaikan nyamankan dia dalam lingkungan yang baik seperti ini ini contoh pemahaman yang benar yang pertama dari ungkapan hasanatul abrar eh sayyi eh, hasanatul abrar sayyatul muqarrabin الثاني yang kedua أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنا منه إما واجبا وإما مستحبا لأن ذلك مبلغ علمه وقدرته وَمَنْ يَكُنُ أَعْلَمُ مِنْهُ وَأَقْدَرُ لَا يُؤْمَرُ بِذَلِكَ بَلْ يُؤْمَرُ بِمَا هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَلَوْ فَعَلَ هَذَا مَا فَعَلَهُ الْأَوَّلُ كَانَ ذَلِكَ سَيِّئًا Kedua, seorang hamba kadang-kadang diperintahkan untuk melakukan sebuah kebaikan baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tapi kebaikan tersebut sesuai dengan kadar ilmu dan kemampuan yang sampai kepadanya. Adapun orang yang lebih berilmu dan lebih mampu dari orang itu, dia tidak diperintahkan untuk melakukan seperti yang tadi tapi malah diperintahkan untuk yang lebih lagi daripada itu Ketika untuk level orang yang lebih berilmu dan lebih mampu Tapi amalnya seperti amal orang yang awam tadi Maka itu dianggap sebagai keburukan sebagai contoh ada dua aspek, dua sisi, dua bidang. Pertama, aspek ilmu. Allah berfirman bahwa orang awam diperintahkan untuk bertanya kepada ulama yang terpercaya tentang Islam. Kata Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la Bertanyalah kalian ke ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Untuk orang awam yang baca Al-Quran juga mungkin belum bisa, masih terbata-bata, masih ikro Dia nggak memerlukan dalil. Ayatnya mana, hadisnya mana Sebab jangankan ayat Baca huruf Arab hijaiyah Kebayang karena ada ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Sering disalah paham. Apa artinya wala taqfu ma laisa laka Sering diterjemahkan janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Itu keliru. Akhirnya apa? Orang bodoh ijtihad. Saya nggak mau taklid haram nih. Ayatnya wala taqfu ma laisa laka bihi Seistihad. Orang bodoh istihad bayangkan. Sama dengan orang yang nggak ngerti mesin mobilnya mogok, ya. Dia nggak nggak minta bantuan montir, nggak tanya ini mogoknya kenapa nggak? Nggak, saya nggak mau taklid. Saya bongkar sendiri. Bisa? Bisa membongkarnya. Masangnya itu yang nggak bisa. Ya, tambah hancur. Tambah apa? Tambah rusak akhirnya jadi besi rongsokan. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Tanya ke ahli kalau kalian tidak tahu. Wala takfu bukan wala tattabi'u. Jangan kalian ikuti bukan. Tapi wala takfu dari dari kata apa? Waqafa. Waqafa maknanya bersikap. Sikap bahasa Arab namanya mauqif. Mauqifu ahli sunnah min ahli bidah. Sikap para ahli sunnah terhadap ahli bidah. Mauqif. Berasal dari kata waqafa. Walatakfu ma laysa lakah Janganlah kalian bersikap dalam perkara-perkara yang kalian tidak punya ilmu tentang hal itu. Jangan bersikap, jangan berisihan sendiri, jangan berimprovisasi sendiri, jangan berkreasi sendiri dalam perkara-perkara yang kalian tidak tidak punya ilmu. Tanya ke ahlinya. Fasalu ahladi kriin kuntum Itu maknanya. Nah, jadi kalau orang awam nanya, Ustaz bagaimana hukumnya anu? Oh ini wajib, ini haram, ini mubah, ini sunnah. Cukup. Ditanya dalil dia nggak nyambung, nggak ngerti. Bagi dia taklid seperti baik, bagus. Hasanat. Tapi bagi para tulabul ilm, penuntut ilmu yang memahami bahasa Arab, yang menguasai ilmu mustalahul hadis, ilmu tafsir, dia bisa bedah kitab. Lalu dia tidak fahamkan dalam suatu masalah Nanya ke ulama Lalu taklid Tanpa bertanya dalil Itu sayiat bagi dia Kalau hanya taklid tanpa mengenal Dalilnya Sayiat jadi kalau dia mengerjakan atau bersikap seperti sikap orang awam tadi Itu sayiat bagi dia Tapi bagi orang awam tadi itu adalah hasanat. Ini contoh yang dibeberkan di dalam kitab ini disebutkan ya wa ammal ulama'ul qadiruna ala ma'rifatul kitabi was sunnah wal istidlal bihima falau taraku dzalika wa atau bima yu'maru bihil 'ami lakanu musii'ina bidzalik adapun orang-orang yang berilmu yang mampu untuk mengenal Al-Quran dan As-Sunnah dan mampu menerapkan dalil dari Quran dan As-Sunnah. Seandainya mereka meninggalkan sikap itu, ya, meninggalkan ilmunya dan melakukan seperti yang diperintahkan kepada orang awam tadi, maka itu adalah kesalahan bagi dirinya. Para tidak, para ustadz kita, mereka faham bahasa Arab mereka bisa menelaah kitab, menguasai mustalahul hadis, beberapa ilmu alat. Kalau ada masalah yang tidak diketahuinya bertanya kepada masyayikh, "Syekh, bagaimana hukum itu boleh tidak?" Tidak. Cukup saja itu salah. Tapi harus dibeberkan apanya? Dalilnya apa dalilnya? Ini ayatnya, ini hadisnya, ini keterangan-keterangannya. Karena dia bisa menelaah. Ini salah satu contoh pemahaman yang benar dari ungkapan hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Inilah dua pemahaman yang benar. Sekarang ada pemahaman yang salah, yang keliru, yang rusak dari kalimat tadi. Berkata mu'alif Wa amman ma'na fasidu lihadhil ibarah Fahuwa ayyadunna dhanni anna taubata takunu minal hasanah haqiqatan Allati abarallahu biha minal wajibat Fayataqidu anna tarkaha khairu min fi'liha Au annaha laysat ma'murun biha Ya bal hiya sayiat fi haqqil muqarrabin fayandamu ala fi'liha Adapun makna yang rusak, yang keliru, yang salah dari ungkapan ini adalah ada orang yang menyangka, ada orang yang memahami bahwa tobat harus dilakukan dari semua perbuatan yang baik yang Allah perintahkan berupa yang wajib dan meyakini meninggalkan kewajiban itu lebih baik daripada melakukannya atau dia meyakini itu tidak diperintahkan tapi merupakan keburukan bagi orang yang mukarrabin lalu menyesal contoh Salat yang lima waktu Mencintai Allah dan Rasulullah Tawakal, ikhlas ya Dan yang lain-lainnya Itu buruk bagi orang mukorobin Dianggapnya itu kulit Bukan isi Orang mukorobin yang dianggap wali level tertentu nggak perlu lagi sholat nggak perlu lagi sahur Enggak perlu lagi zakat haji itu kulit Itu untuk orang yang umum, yang awam, biasa Bagi orang awam itu kebaikan Bagi wali level tertentu itu kesalahan, keburukan Seperti itu mereka menyangka orang-orang mukarrabun tidak lagi diperintahkan seperti perintah orang-orang awam, tidak diharamkan apa yang diharamkan bagi orang-orang awam. Makanya wali level tertentu kalau dia mabuk, berjudi, berzina itu ibadah bagi dia. Kalau dia meninggalkan sholat, ya itu bukan levelnya sholat bagi dia. Dia sholatnya khusus, eling-eling, mangka eling. -eling Rumingkang di bumi alam. Dia kalau setiap Jumatan itu nggak ada. Katanya Jumatan di Mekah jam 1 baru keluar lagi. Disangkanya jam 12 di sini dengan jam 12 di Mekah itu sama. Padahal jam 12 di kita di sana mah baru jam 8. <laughs> Pas Jumatan kemana si Fulan gak ada Si Fulan mah wali Jumatannya di Mekah nanti jam 1 baru muncul <laughs> Jam 1 muncul di kita di sana baru jam 9 Dari mana? Habis Jumatan di Mekah Siapa imamnya? Syekh Sudes <laughs> Zaman dahulu orang bisa percaya karena nggak tahu. Kalau sekarang Jumatan di Mekah bisa ditonton di sini? Bisa lewat parabola, lewat TV, lewat radio ya. Jadi nggak masuk akal. Ke Mekah cuma masuk kamar, tak nggak ada. Sudah ada tuh di Mekah, lagi Jumatan, jangan diganggu. Kan seperti itu. Jadi ini pemahaman yang bahaya, bisa menyebabkan kufur. Oleh karena itu ketika ada orang yang tidak sholat, tidak saum gitu ya pada waktu Ramadan berjudi, berzina lalu dikatakan dia melevel wali. Gak perlu lagi menghindari zina, menghindari mabuk. Gak perlu lagi sholat. Sholat itu hanya kebaikan bagi orang awam. Itu kulit saja. Yang penting hakikat dari sholat sudah ada dalam dirinya. Apa hakikat sholat? Tanha, anil fasa, wal munkar. Tapi zina dan mabuk <laughs> serta judi itu kebongkaran yang nyata. Ini pemahaman yang sangat-sangat berbahaya ya. Inilah ikhwan kita baru sampai di sini tentang hukum bertobat. Kita belum sampai pada tahap penjelasan bertobatnya para nabi dan para rasul. Kita tinggal punya waktu satu setengah jam lagi ya. Kita masuki sesi tanya jawab. Sebelum tanya jawab ada bewara, ikhwan dan nahwat yang berniat mau umroh di bulan Desember dengan saya sudah full kuotanya sudah habisnya bisa daftar lagi tapi ada untuk Februari ya siapa yang minat umroh Februari nanti silakan hubungi saya saya punya empat buku untuk dihadiahkan bukan hanya saya punya panitia siapa yang punya mau pertama panduan lengkap penuntut ilmu ini terjemahan dari kitabul ilmi susunan syaluthain siapa yang mau sedikit kan siapa namanya Wati. Wardi. Wardi. Iya. Pen bukunya. Ya nah, iyalah. Sebutkan gampang enggak enggak susah. Sebutkan tiga hukum tobat. Uh, tobat dari meninggalkan atau dari Hukumnya apa? Terus dan tobat dari eh, mengerjakan sesuatu yang dilarang, hukumnya wajib. Yang ketiga tobat dari eh, meninggalkan eh, tobat dari melakukan sesuatu yang makruh dan meninggalkan sesuatu yang sunnah. Hukumnya? Ya, barakallahu fiik. Gampang kan? Satu lagi. Siapa? Irwan. Irwan. I apa E? Iya, bagus. Bulan kemana hadir ya? Hah. <laughs> ya, jangan. Baik, pertanyaan. apa arti hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Apa? Pakai, pakai. Yang pertama, artinya dulu itu abrar jadi kebaikan bagi abrar dan dan keburukan bagi um, eh, jangan dan kebaikan, kebaikan atau abrar adalah kesalahan ya. atau wajib makna yang benar yang benar uh, bersaudara uh, eh, apa namanya uh, bertaubat ketika ada kekurangan dalam amal soleh ada kekurangan yang kedua bertobat tentang amal-amalan yang dianggap baik ada itu hidup sebagai amal bina yang tiga bertobat eh, agar ternyata ketika beramal baik tidak ada kasus yang bisa selalu amal baik itu mah bertobat dari kebaikan iyalah karunia ahwat ada dua buku lagi satu tawakal kedua tazkiyatun nafas sunan syekhul islam Loh ini terjemahan buku ini bukan ini tazkiyatun nafas mensucikan jiwa dan menjadikan hati dengan akhlak yang mulia. Terjemahan buku ini bukan ya? Ahwat siap? Ya. Dua orang pegang mic bagi yang mau menjawab. Tunjuk oleh panitia. Ada mic di sana? Silakan Ahwat pegang micnya. Ada? Ada Ah, siap ya. Sebutkan nama dan nomor telepon. Jangan just Iya. Pertanyaan bagi akhwat. Baik, akhwat, coba sebutkan tiga di antara syarat-syarat tobat. Syarat-syarat tobat yaitu menyesal dari perbuatan dosa tersebut, berhenti melakukan itu dan banyak beristighfar dan berbuat amal-amal soleh. Bisa ditambah? Bertekad tidak? Bertekad tidak mengulangi. Iya, barakallahu fiik. Satu lagi Iya, siap. Ada lagi? Ada lagi? Ada. Ya, siap ya. Uh, nanti silakan hadiahnya dipilih sendiri. Ada satu lagi. Pertanyaan yang kedua bagi akhwat Iya, akhwat Pertanyaan yang kedua Adalah Tadi disebutkan Diterangkan cara bertobat dari gibah Sebutkan minimal tiga poin tobat dari kibah. Yang pertama menyesal, kedua berhenti dari perbuatan bergibahnya, terus istighfar banyak mendoakan ampunan, kebaikan bagi yang digibah. Terus harus memperbanyak perbuat kebaikan, meralat gibahan kita. Pendapat pertama tidak perlu diberitahu pendapat jumhur ulama pendapat sebagian boleh diberi harus diberitahu tapi pendapat yang benar tidak perlu diberitahu Oh, barakallahu fiik mumtaz itu. Cum laude. barakallahu fiik. Ya. Baca kayaknya. bagaimana cara bertobat dari amalan hati dan ucapan hati ya sama bertobat dari semuanya sama Misal berhenti bertekad tidak kembali Bukankah Allah memaafkan kesalahan hamba selama masih terlintas di pikiran? Itu belum dilakukan, belum diucapkan, lalu bagaimana dengan su'udon? Bukankah itu masih di pikiran kita dan belum diucapkan Sudan adalah amalan Amalan hati Makanya dilarang ijtanibu kathiran minadhan Inna ba'da dhanni Itu amalan hati Jauhi oleh kalian kebanyakan dhanni Iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdabul hadis. Jauhi oleh kalian don karena don itu sedusta-dusta ucapan. Ucapan hati. Oleh karena itu, karena itu sebuah amalan yang sudah dilarang dan dicatatkan. Sama dengan tidak ikhlas, ria. Ria itu diucapkan apa tidak? Tidak dilakukan apa tidak? Tidak hanya amalan hati, wujud takabur yang seperti itu ya. Jadi bukan sekedar niat tapi itu sudah berupa amalan, amalan hati. Dan seluruh amalan termasuk amalan hati dicatat ya sebagaimana firman Allah ya dalam surah apa? Al surah Abasa Ya yaktubuna nama taf'alun mereka men, uh, e, mereka men, para malaikat itu menuliskan apa saja yang kalian lakukan termasuk yang dilakukan oleh hati termasuk ketidakikhlasan termasuk suudzon itu amalan hati bukan sekedar niat di dalam hati Pusat tobat selalu dekat dengan istighfar. Berikan contoh istighfar yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Datang Abu Bakar siddiq kepada Nabi SAW. Lalu beliau berkata, Ya Rasulullah, uh, alimni du'aan ad'u bihi fi solati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa Nah, aku akan baca doa itu dalam sholatku. Ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki. Minta doa. Lalu Nabi menyatakan kul Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika ya innaka antal ghafur rahim baca itu ya Allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah semuanya aku sudah mendolimi diriku sendiri zulman kathira dengan kezaliman yang banyak faghfirli maghfiratan min indik maka ampuni aku dengan ampunan yang bersumber darimu ini termasuk istighfar permintaan ampun yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini salah satu contoh istighfar yang diajarkan oleh beliau. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Pemirsa Ahsan TV dari Dian alamat Grand Wisata Tambun. Dekat ya melangkah ke sini. Bagaimana jika dosa yang telah lalu teringat atau terkenang kembali dan dalam pikiran kita terkadang terbersit ingin mengulangi mohon nasihat. Nah, ini yang tidak boleh. Kita sudah jelaskan makna menyesal. Menyesal itu menderitanya hati dan bencinya hati terhadap perbuatan itu kalau masih menyukai membuka peluang untuk mengulang kembali maka wajib dihadirkan rasa benci kepada perbuatan itu mintalah kepada Allah sebagai zat yang maha membolak-balikan hati kita agar dihilangkan rasa suka, rasa senang terhadap perbuatan maksiat yang sebenarnya sudah kita tinggalkan. Kalau itu masih ada berarti belum ada penyesalan. Penyesalannya belum benar. Jadi makna menyesalah ta'allumul qalab wa hasaratuhu. Merasa menderitanya hati dan penyesalan menyesalnya hati terhadap perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Maka jangan diingat-ingat. Jangan dikenang-kenang. Baik itu kenangan manis termasuk kenangan buruk karena dua-duanya memberi efek yang buruk. Mengingat kenangan manis bersama si mantan bisa menyeret kita ingin mengulang kembali. Mengenang kenangan buruk buruk <laughs> buruk yang menyebabkan kita sedih bisa membuat kita sedih. Dan ayat Allah yang menyatakan wala tahzanu janganlah kalian bersedih maknanya salah satunya jangan mengungkit-ungkit kesedihan atau jangan melakukan perbuatan yang akan menyebabkan kalian bersedih. Sedih ini salah satu batu loncatan setan dalam menggoda manusia. Allah menyatakan innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladina amanu. Bisik-bisik itu dari setan untuk membuat orang-orang mukmin merasa sedih dengan hal itu. Begitu orang mukmin sedih lebih mudah bagi setan untuk menggoda dan menjerumuskan ke dalam dosa yang lebih besar. Jangan ungkit-ungkit kenangan yang membuat kita bersedih kembali. Itu terlalu. uh, masih dari pemirsa Ahsan TV Mustaqim di Sinjai, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketika kami menjadi imam salat, Dalam gerakan salat Biasa kami mengikuti kebiasaan jamaah Yang menurut ilmu yang kami tahu Tidak seperti itu Contoh menjaharkan basmalah dan gerakan-gerakan yang lain yang sifatnya sunnah apakah harus juga ditaubatkan hal-hal seperti ini tidak harus ditaubatkan itu benar menjaharkan basmalah ada sunnahnya ada hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha Ummu Salamah menyatakan kana ya eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u eh, Qur'anan ayatan ayatan fayaqulu bismillah fayamudu bismillah fayaqulu fayaqra'u rahman fayamudu bismillah wayamudu ar-rahman wayamudu ar-rahim beliau membaca seayat demi seayat beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim beliau memanjangkan bismillahnya memanjangkan ar-rahmannya memanjangkan ar-rahimnya itu di dalam di dalam sholat boleh, nggak apa-apa. Karena tidak keliru, tidak salah. Jadi kalau kita diminta imam di sebuah masjid, jamaah masjid itu terbiasa diimami oleh orang yang menjaharkan basmalah. Atau kalau kita tidak menjaharkan basmalah bisa timbul masalah, jaharkan. Menjaharkannya tidak keliru, tidak salah, tidak bid'ah. Ya. Dibolehkan. Jadi tidak perlu bertobat dari hal itu. SMS pertanyaan pemirsa Ahsan TV dari Muhammad Afri, alamat Cikarang Barat. Ustaz saya pedagang makanan. Ada pembeli yang setiap ia beli makan hampir setiap hari tidak bayar. Bukan pembeli ya itu itu. Saya kesal dengannya dan ceritakan ke orang-orang bahwa ia tidak tahu diri. Jika beli makan di warung saya, ia tidak pernah mau bayar. Pertanyaan saya, apakah dari sikap saya tadi saya berdosa atau tidak dan bagaimana cara saya minta maaf kepadanya? Ada dua hal yang ingin saya soroti. Pertama, menghibahi orang seperti boleh apa tidak? Itu gibah ya? Iya gibah. Boleh enggak? Boleh kalau dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, memberitahu orang-orang agar tidak terzalimi, tidak jadi korban orang itu. Awas kalau ada orang itu dia suka makan tapi nggak bayar. Sama dengan kalau ada orang pencopet, orang-orang nggak tahu. Kita tahu dia copet. Begitu datang dari jauh, awas si anu datang, hati-hati dompet. Itu gibah. Tapi gibah yang dibolehkan untuk menghindarkan terjadinya kejahatan. Nah, itu gibah, tapi gibah yang dibolehkan. Dan Imam an dalam kitab Riyadhus Shalihin bab gibah mencantumkan subbab di bawah itu dengan judul ma yubahu minal gibah Beberapa gibah yang dibolehkan. Apa-apa yang dibolehkan dari gibah itu termasuk yang dibolehkan. Itu yang pertama dan tidak dosa, ya. Kecuali kalau ngomongnya ke orang yang tidak punya kepentingan. Dia bukan pedagang. Hanya orang biasa lo diceritain si itu tuh kalau beli, makan, nggak pernah bayar hati-hati. Padahal dia bukan pedagang, itu nggak ada kepentingannya ya. Maka itu tidak boleh. Hanya boleh diceritakan kepada sama pedagang agar pedagang tersebut tidak jadi korban. Itu pertama. Kedua, coba selidiki kenapa dia tidak bayar. Mungkin karena memang dia terdesak. Dia lapar, ingin makan, nggak punya uang. Lalu awalnya pesan bang satu piring Siapkan dua piring lagi Untuk cadangan Setelah beres Terle, terang Sudah kemerdekaan Kemerdekaan itu artinya sangat Sangat kenyang Akhirnya Leo saya pergi nggak bayar Eh, eh bayar dulu Pura-pura nggak dengar dia Coba selidiki. Kalau betul dia fakir, miskin, sudah cari kerja ke sana kemana nggak dapat, tapi lapar, terdesak akhirnya dia begitu relakan. Bahkan setiap kali dia lewat panggil, kamu sudah makan belum sih? Makan belum? Sodakah dan Allah akan ganti berlipat-lipat. Tapi kalau orang itu karena karakter, uang nggak ada punya, tapi memang karakternya ingin selalu gratisan dan merugikan banyak orang ya maka nasihati dia kalau dinasihati tidak boleh kita melaporkannya kepada siapa saya bisa menghentikan dia Ustadz yang dia segani lalu dinasihati atau hansip, security, satpam atau bahkan polisi untuk apa mencegah kedolimannya tersebar lebih luas lagi ya. Boleh kita lakukan tindakan seperti itu. Wallahu a'lam. Bolehkah menggibahi orang kafir dan musyrik? Boleh, gibahi saja. Apalagi musyrik dan kafir yang memusuhi Islam atau mengungkapkan kebenciannya kepada ajaran Islam ya larangan wala yabtab ba'dukum itu diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu ya orang-orang yang benar janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain kalian yang dimaksud orang-orang beriman sesama muslim adapun yang bukan muslim tidak terkena dengan larangan tadi Uluh-uluh ya mas surat eh. Terakhir ya Alhamdulillah setelah mengaji ini saya sudah tobat dari belajar ilmu kebatinan. Kita sedang belajar ilmu kebatinan. Amalan hati ini batin. Tapi maksud maksud kebatinan sih ilmu hitam ya, ilmu pedukunan, kadijayaan kayak begitu. Sudah meninggalkan ilmu kebatinan dengan rukun taubat, meninggalkannya, membencinya, bertekad kuat tidak melakukan. Setelah melakukan taubat tersebut, Ana merasa sudah bersih dari ilmu tersebut. Tapi teman Ana yang sama-sama berguru ilmu menyatakan tobat anak belum bersih sempurna kecuali tambah dengan acara dimandikan oleh sesepuh wah tambah parah itu ya oleh sepuh pesantren dibarengi dengan beberapa bacaan surat-surat dari Al-Quran Alasannya karena ilmu yang anak pelajari adalah ilmu yang sudah sangat tua dan sangat kuat pengaruhnya Karena mendapatkannya dengan ritual tertentu Maka menghilangkannya pun dengan ritual tertentu yang sudah ditentukan juga eh, Jadi tobat anak kata dia belum cukup Harus pergi ke pesantren itu Untuk membersihkan total dari pengaruh ilmu tersebut Mau dijelaskan Ustaz Apakah anak harus ikuti ajaran teman anak tersebut Untuk total bersih dan il dari ilmu kebatinan tersebut Atau cukup dengan tobat yang sudah anak lakukan Kalau ke sana bukan tobat Nambah nanti nggak perlu ya seperti umpamanya dulu ada orang yang pernah masang susuk di badannya tidak hanya susuk ya katel panci dipasang di badannya lalu tobat dulu ke dukun dukunnya yang masukkan susuk itu ke badan apakah ketobat itu harus datang lagi ke dukun enggak enggak harus Perbatasannya sendiri kepada Allah Azza Dan nggak ada ritual khusus untuk melepas ilmu itu. Ya, kalau ilmu itu adalah ilmu yang berupa menempelnya jin pada dirinya, itu akan hilang dengan taubat kita. Jin itu akan pergi dengan sendirinya. Kalau jiwa kita diisi tauhid, pemahaman yang lurus dan benar, akidah yang lurus dan benar, ditambah diri kita kita bentengin dengan Al-Qur'an, bacaan, hafalan, zikir, ya dan seterusnya dengan tauhid dengan akhlak yang mulia maka jin itu akan pergi dengan sendiri sekarang jangankan jin orang kita punya sahabat manusia melakukan keburukan bersama-sama kita ini soulmate dengan dia di mana ada kita di sana ada dia lalu kita tobat yang tadinya kita ini nyanyi-nyanyi yang tadinya kita selalu main musik, selalu ngerokok, selalu ngedrag, selalu mabuk, judi dan seterusnya. Kita berhenti, kita jadi baca Al-Quran, zikir gitu ya. Gak mau rokok, gak mau ini lagi. Kira-kira teman kita itu nempel terus nggak? Enggak, sudah berubah kamu nggak betah berada di dekat kamu. Sedikit saya ngerokok, eh nggak boleh haram. Sedikit saya mau teler, nggak boleh haram direbut. Jiwa liur dengan kamu, udah saya pergi saja, goodbye. Itu orang nggak akan betah lagi bersama-sama kita. Padahal kalau kita bisa baca Al-Quran di hadapan dia, menderita nggak secara fisik? Enggak, secara psikis mungkin. Ya, apalagi setan dari kalangan bangsa jin ketika kita berzikir, ketika kita membaca Al-Quran, maka secara psikis dan fisik dia menderita. Makanya dia akan pergi dengan sendirinya. Tidak akan terus mengikuti kita. Jadi dengan bertobat, lalu tobatnya diikuti dengan berbagai macam kebaikan, menanamkan tauhid, akidah yang lurus dan diaplikasikan. Banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, banyak menghafal Al-Quran, banyak ngaji-ngaji tauhid. Coba kalau umpamanya ada jin yang nempel, dibawa ke masjid ini, mempelajari masalah tauhid. Apa dia akan betah? Enggak. Baru dari kejauhan saja dia sudah nggak berani masuk. Maka lama-lama dia akan pergi dengan sendirinya ya jadi tobatnya tidak perlu untuk kembali ke guru yang dahulu membimbing ilmu itu nggak perlu kembali ke dukun yang dahulu mengajarkan ilmu itu cukup tinggalkan mereka dan bertobatlah kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat tobat yang sudah diajarkan cukup sampai di sini insya Allah kita jumpa kembali bulan depan subhanakallahumma bihamdika asyhadu allah ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi alamin wa warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi alamin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallahu khair kepada Al-Ustaz Abu Haidar Sundawi Hafizahullahu Ta'ala Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau beserta keluarga Ihwati iman azaniyallahu ya ayakum Para pendengar Radio Roja Bandung 1476 AM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala Demikian telah kita simak bersama siaran langsung kajian Islam ilmiah dalam bahasan mendalami amalan hati yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Mekar Indah Cikarang Baru bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil faidah dari kajian Islam ilmiah pada kesempatan pagi hari ini dan semoga menjadi amal soleh untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas segala atensi dari para pendengar dan memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari penyelenggaraan siaran pada pagi hari ini.